وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة عزكم الله yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta taufiknya kepada kita semua sehingga kita dipertemukan kembali dengan izin dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala itu yang paling utama dalam kajian ilmu dalam mengkaji dan mempelajari agama kita yang sangat kita cintai yaitu dinul Islam meneruskan kajian kita pada malam hari ini <clears throat> mengenai tentang uh, buku kitab Minhajus Sunnah, Minhajul Muslim, itu sunnah. Ada Minhajus Sunnah, ada Minhajul Muslim. Minhajul Muslim yaitu konsep hidup ideal ya, seorang muslim. Konsep hidup ideal seorang muslim atau jalan hidup seorang muslim, ya, arti Minhajul Muslim yang dikarang oleh eh, Syekh Abu Bakar Jabil Jabir Al-Jazairi hafizahullah taala semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau Pembahasan kita masih pada bab yang pertama mengenai tentang aqidah, Pasti ya. syariat Islamiah ya, itu yang paling awal dibahas dan di buku-buku eh, para ulama, kitab-kitab para ulama mengenai tentang syariah mengenai tentang din Islam pasti yang pertama kali adalah dibahas tentang aqidah ya tentang e, keyakinan karena ini adalah sebagai pondamen eh, pondasi dibangunnya amal-amal soleh seluruhnya di atas aqidah aqidah di sini yang dibahas pertama kali yaitu mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya, rukun iman yang pertama. Ini termasuk pokok e, dinul Islam, pokok agama Islam adalah itu rukun iman ya, yang sitah yang enam. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan bahwasanya makna dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apa maknanya pengertian seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nanti membahas lebih uh, apa lebih jauh ya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu al-iqrar wal i'tiraf al-mustalzim lil qubul lil akhbar wal id'an lil ahkami lil ahkamillah bi anna li hadzal kaun khaliqan mawjudan rabban munfaridan bi rubiyati bi rubiyah wal uluhiyah wal asma was sifat makna pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu <clears throat> pengakuan ya, mempercayai ya, pengakuan ya, keyakinan yang diharuskan apa e, menerima kabar-kabar atau berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. mengakui, mengimani, meyakini yang mewajibkan menerima seluruh berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharuskan mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan juga meyakini, mengakui bahwasanya di alam semesta ini di hadal kaun alam raya ini adanya pen, maha pencipta ya adanya maha pencipta mawujud ada wujudnya maha pencipta Rabban Tuhan yang maha esa di dalam rubiyah, di dalam di dalam uluhiyah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya ya jadi <clears throat> mengakui meyakini bahwasanya di alam raya ini adanya yang maha pencipta mewujud ada bukan berarti tidak tidak dilihat itu tidak ada tapi ada wujudnya nanti kan yang dikatakan orang beriman kepada Allah yang pertama mengimani wujud Allah Allah wujud dari sifatnya itu wujud tapi tidak bisa dilihat di dunia nanti akan dilihat di akhirat kelak kemudian meyakini keesaan Allah di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya dalam uluhiyahnya dan keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itukah pengertian beriman kepada Allah. Jadi ringkasnya ya ini pengertian tadi ya dari eh, apa Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar seorang ulama dari Saudi. Mendefinisikan jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengimani empat unsur. Beriman terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala harus ya karena orang mengingkari wujud Allah berarti orang ateis orang komunis tidak percaya adanya Tuhan mempercayai mengakui uh, rububiyah Allah Subhanahu wa taala Allah al-Khaliq ya, al-Malik uh, al-Mudabbir alamin lil alamin Allah yang menciptakan Allah yang merajai Allah yang mengatur alam semesta kemudian mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan semuanya itu Allah esa Allah tunggal tidak ada yang menyertainya nah, jadi yang pertama di sini akan dibahas yaitu beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibahas tentang beriman terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala sudah dibahas tingkatan yang kedua yaitu beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Terhadap segala sesuatu. Syai itu alam semesta. Dan kita termasuk alam. Dan kita salah satu yang termasuk alam itu ya, itu manusia seluruhnya. Nah, ya kita sampai di sini yaitu mengiman beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini yang sudah kita Eh, dijelaskan di sini orang yang beriman eh, orang muslim ya beriman meyakini terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Seorang muslim ya wajib dia meyakini terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu baginya di dalam rubiahnya. Ya, tidak ada sekutu ya di dalam rubiah terhadap alam semesta. Jadi tidak ada yang menyertai Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan, dalam merajai, menguasai, dalam mengatur seluruh alam semesta. Ya, yang di apa yang diartikan atau makna daripada beriman terhadap rubiah Allah Subhanahu wa taala ya, arti beriman terhadap rubiah Allah Subhanahu wa taala. Tadi beriman terhadap Allah mencakup mengimani empat hal, halus harus. Sekarang apa pengertian beriman kepada rubiah Allah Subhanahu wa taala? Berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi arti beriman kepada rubiah Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini nah ini al-i'tiqad, meyakini lebih daripada percaya. Yakin. Kalau yakin berarti udah 100% percaya. Meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala Waalaikumsalam. Dialah ya, dialah satu-satunya Rabbul ibad. Rabbnya seluruh hamba. Yang menguasai hamba. Ya, yang menguasai hamba seluruhnya. Sedangkan selain Allah ya, jadi mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan hamba seluruh hamba maksudnya yang menguasai hamba sedangkan selain Allah selain Allah Subhanahu wa taala itu marbub itu yang dikuasai yang diatur ya seluruh Eh, selain apa selain Allah Subhanahu wa taala, selain Allah itu makhluk seluruhnya adalah marbub yang diatur, yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala yang apa memelihara hamba-hambanya Ya menguasai hamba-hambanya dan bahwasanya dialah yang maha pencipta dan dialah satu-satunya yang merajai yang menguasai dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya al-mudabbir yang mengatur karena unsur rob itu ada tiga, maksudnya yang dikatakan rob itu ya memiliki tiga hal yaitu sebagai yang al khaliq yang menciptakan, wal malik yang merajai, sudah menciptakan merajai menguasai, wal mudabir yang mengatur. Nanti yang mematikan, yang menghidupkan, merunkan hujan, yang memberikan kekuasaan, yang memberikan kekayaan itu masuk pada al mudabir yang mengatur seluruh urusan. Jadi yang namanya khalik itu yang bisa menciptakan, bisa merajai, menguasai dan bisa mengatur alam semesta seluruhnya. Itulah Rabb. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini bahwasanya dialah Allah yang maha mencipta sesuatunya, yang maha merajai sesuatunya, yang maha mengatur sesuatunya di alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Dialah Rabbul Alamin, dialah Tuhan semesta alam, sekalian alam. Ya, yang menguasai ya, alam semesta. Eh, sedangkan apa selain Allah Subhanahu wa taala, ya kullu ma siwallah, semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Ingat, selain Allah Subhanahu wa taala malaikat, eh, manusia, jin, hewan, semua selain Allah adalah alam dan kita adalah salah satu yang termasuk daripada alam kita manusia kita tidak punya unsur rububiyah nggak ada kita adalah marbub yang diatur yang dikuasai wal ibad yaitu hamba yang menghambakan pada Allah jadi ialah Allah Rabbul Alamin ialah Allah yang memiliki alam semesta yang menguasai alam semesta dan apa semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam ya alam wallahu rabbin dan dia dan dia Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai rabb. Waalaikumsalam. Ya, sedangkan makhluk itu masuk ke dalam alam yang diatur dan dipelihara, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? E, pengertian mengenai beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, Syekh eh, Abdul Aziz masih melanjutkan ya oh, menjelaskan rubiah ini secara singkat. Oleh karena itu di sini seorang manusia ya, seorang manusia yang apa? yang dikatakan dia mengimani rubiah Allah Subhanahu wa taala yang paling ia yakini adalah meyakini wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rubiah-rubiahnya. Ya, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rubiahnya. Dan ini harus menetapkan wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini seyakin-yakinnya ya memastikan meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai wujud zat yang maha agung dan maha suci. Kemudian menetapkan rubiah Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwasanya dialah Rabb, Tuhan ya, ya seluruh apa, alam semesta. Yang selainnya adalah e, marbub yang diatur, yang dipelihara. Menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, Al-Khaliq, sedangkan selainnya adalah makhluk yang diciptakan dan menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik yang merajai, yang menguasai sedangkan yang selain Allah, sedangkan seluruh selain Allah al-mamluk yaitu yang dikuasai yang dikuasai. Allah yang menguasai Al-Malik kan? Sedangkan selain Allah namanya mamluk yang dikuasai. Kemudian orang yang beriman kepada Rubiah Allah Subhanahu wa taala harus menetapkan bahasanya dialah Allah saja al-mudabbir yang mengatur seluruh urusan yang mengatur wa ghairuhu al-mudabbar sedangkan selain Allah semuanya diatur ya kalau Allah al-mudabbir yang mengatur mutlak yang selain Allah, malaikat semua, manusia jin, mudabbar, al-mudabbar yang diatur oleh Allah. Nah, ya. ya, orang yang demikian, yang meyakini demikian, yang menetapkan demikian, dialah orang yang beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang sudah beriman demikian tidak cukup mereka dikatakan muwahhid. Mereka dikatakan beriman dan tidak akan menyelamatkan dari neraka dan tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak jadikan seorang muslim fahuwa ya dia belum dikatakan muslim belum dikatakan mukmin kamil dan belum dikatakan wahid meyakini yang demikian dan ini diyakini oleh orang kafir Quraisy zaman itu yang Allah ya, yang Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi mereka membunuh mereka meyakini hal demikian meyakini saya yakin maka akan akan dilihat nanti dalam masalah tentang bab, apa ah, dalil-dalil akli akli ya yaitu tentang fitrah nanti dalilnya ada bagaimana pengakuan para pembekar pembesar Quraisy mengakui tentang ini tentang yang tadi saya sebutkan Allah itu satunya yang menciptakan yang mengatur tapi mereka tetap tidak dikatakan muslim mereka tidak selamat dari neraka mereka tidak masuk ke dalam surga bagaimana kalau yang tidak meyakini yang ini demikian ini harus dipahami dan ini adalah bukan masalah e, hanya wawasan, tapi bukan masalah hanya sebagai e, kepercayaan, tapi lebih dalam namanya al yakin. Nanti ada tingkatan iman wal yakin ya nanti eh, kita bahas di sini. Yang lebih lebih dalam ya daripada orang namanya yakin lebih dalam dari percaya. Gitu ya. Lebih dalam dari percaya. Nah, ini pengertian beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Secara singkatnya, secara simpelnya jadi pengertian tadi berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin intinya beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan bahwasanya dialah satu-satunya Rabb Tuhan yang Maha menciptakan, yang Maha memiliki dan merajai. Yang memiliki dan merajai. Yang menguasai merajai dan dialah yang maha mengatur seluruh urusan di alam semesta. Ini simpelnya. Ini harus diyakini saking-yakinnya. Tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah. Enggak ada yang mematikan kecuali Allah. Enggak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Enggak ada yang beri kekuasaan kecuali Allah. Enggak ada yang mencabut kekuasaan kecuali Allah sebenarnya. Itu Ada hikmah semuanya. Semua yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi anak adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memberi uh, manfaat Allah Subhanahu wa taala, yang me, uh, apa mengambil kemudaratan atau yang apa mengangkat kemudaratan uh, adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengertian beriman terhadap rubiah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah taala <clears throat> secara uh, terperinci menerangkan tentang beriman terhadap rubiah Allah Subhanahu wa taala atau beriman kepada ya ketauhidan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beliau mengatakan maknanya beriman kepada kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana seorang hamba <clears throat> meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Rob satu-satunya Rob yang Maha Esa di dalam penciptaan, di dalam memberi rizki, di dalam pengaturan alam semesta ini. Yang mana dia apa? mengatur uh, menguasai seluruh makhluknya memelihara seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya dengan nikmat Allah semuanya hidup orang punya rezeki semua kemaslahatan di dunia ini atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan memelihara makhluk-makhluknya yang khusus nah ini memelihara makhluk-makhluknya yang khusus dari kalangan para nabi para nabi para para uh, sadiqin para syuhada para solin para pengikut nabi seluruhnya memelihara mereka dengan apa? akidah yang sahih, Diberi petunjuk kepada akidah yang sahih. Insya Allah kita ya masuk ke dalamnya ya, mengikuti para nabi. Kita pelajari akidah yang sahih. Ini berarti bukti Allah memelihara kita secara khusus para nabi, para rasul, para sadiqin, para syuhada, para solihin dan para pengikut nabi ditarbiyah dengan khusus, dipelihara oleh Allah dengan khusus. Yang lain juga dipelihara, yang lain kan diberi rezeki, diberi kehidupan. Lihat kan dari Eropa, negeri Amerika semua tertib aman ada rezeki Allah atur. Semua orang kafir, orang munafik, orang penjahat semua beri jatah semua. Udah itu hikmah Allah. Karena Allah mempunyai nama Al-Hakim yang adil. Maka apa apa timbullah nama yang mulia di muka bumi ini. Jadi namanya Al-Hakim Allah bijaksana di muka bumi tidak dibedakan orang muslim kadang orang muslim diberi ikhtibar lebih banyak tapi nanti di akhirat tidak ada ampun karena udah ikumatul hujah kepada hamba-hamba yang di akhirat tidak ada ampun. Dan kafir musyrik khalidina fiha abada. Nah, jadi e, mentarbiah makhluk secara umum dengan nikmat-nikmatnya yaitu dengan diberi rezeki. Ya, pertama diciptakan ini suatu nikmat Allah ciptakan. Karena kita yang lahir ini, Pak, itu bersaing dari jutaan saingan ketika bentuk sperma. Ya kalau melihat keajaiban e, dalam penciptaan begitu sperma masuk ke rahim itu kan kita itu mengalahkan jutaan sperma yang ditakdirkan satu ini bertemu dengan ovum dan inilah cikal bakal ya kita yang akan lahir kita menyisihkan jutaan saingan ya Allah menghendaki ini yang jadi kun jadi jadi terus dari segumpal dari sperma segumpal darah segumpal daging kemudian tulang kemudian Allah bentuk rupa kemudian Allah jadikan manusia yang sempurna dan lahir kita. Nah, ini suatu nikmat, nikmat hidup. Kalau disyukuri, kemudian nikmat setelahnya nikmat rezeki. Ini ya, kemudian nikmat yang paling mendalam inilah yaitu nikmat Islam, hidayah Islam, nikmat iman dan nikmat di atas sunnah mengikuti itiba Rasulullah SAW. Inilah apa? Eh, pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya khusus dari kalangan para nabi dan pengikutnya dengan akidah yang sahihah ditunjukkan akidah yang benar ini berarti Allah ya mencintainya Allah apa e, eh, menterbiah secara khusus dengan akhlak yang mulia ya, diberi hidayah akhlak yang mulia dan jamilah ya, akhlak yang mulia akhlak yang bagus diberikan al ulumun nafi uh, eh, ulumun nafiah ya diberikan ilmu yang bermanfaat kepada ilmu kemaslahatan ilmu yang bermanfaat ilmu yang bisa diamalkan untuk kemaslahatan baik ini masuk ilmu di dunia atau ilmu uh, eh, dinia eh, lebih condong kepada ilmu din di sini yang bisa diamalkan kemudian dengan dengan apa ditarbiyah <clears throat> dipelihara dengan am, di apa diberi hidayah amal-amal soleh ya, bisa diberi taufik di sini mengamalkan amal amalan soleh untuk bisa sholat, zakat, haji dan puasa. Hadi tarbiyah, tarbiyah khusus ini tarbiyah yang sangat bermanfaat bagi hati, hati dan ruh-ruh. Ya, ruh-ruh apa? manusia, maksudnya orang beriman. Sehingga akan menghasilkan apa nanti eh, buahnya, maksudnya buahnya apa? alas-asa ada ad-darain. Kebahagiaan di dua tempat, di dua kampung yaitu dunia wal akhirat. Orang yang ditarbiah secara khusus Supaya makhluk apa hamba Allah yang terbiasa secara khusus mendapatkan dua kebahagiaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau orang kufur kebahagiaan dunia lah sudah. Ya, tapi kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Makanya doanya kaum muslimin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan ketika umroh, ketika manasik, eh, ketika haji antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kemaslahatan dua dua dunia, maksud dua tempat yaitu di dunia Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Kebaikan seluruhnya, kebaikan hidup, ya, kesehatan, oh, amal soleh. Dan hasanah ini mencakup seluruh kemaslahatan kebaikan di dunia, baik kesehatan, baik rezeki, baik anak yang soleh, baik Oh, oh, istri yang soleh, oh, rumah tangga yang tentram, baik amal yang soleh, baik yang hasanah. Wafil akhirati apa wakina apa Rabbana atina fidunya hasanah wafil akhirati wakina adzab dan di kebaikan hasanah di akhirat tentu al jannah dan ru'yatullah melihat Allah ya, nikmatnya yang paling tinggi kemudian di apa dilindungi dari neraka dari api neraka nah ini arti rububiyah beriman terhadap rubiah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini dilanjutin bahasanya <clears throat> ya dalil-dalil di sini sudah sebutkan ya dalil-dalil yang menunjukkan manusia mempercayai meyakini rubiah Allah Subhanahu wa taala itu ada dua Pertama dalil-dalil ya yang sudah dibahas. Dalil-dalil nakli. Nakli ini yang dinukil, ya, yang disampaikan terus terus ya, eh, eh, dari generasi ke generasi sampai sekarang. Biasanya nakli ini adalah jelas yaitu dari ayat Al-Qur'anul Karim wal hadis sahihah wal athar dari para sahabat. Asar ini para sahabat, para tabi'in, tabiut tabi'in, para ulama, imah, athar Biasanya ini adalah dalil nakli, dikatakan nas. Dikatakan nakli karena apa? Dinukil. Ya, dipindah dari generasi ini terus. Ya, Al-Qur'an itu kan nakli ya karena dimulai dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disusun zaman Abu Bakar As-Siddiq. Al-Qur'an disusun zaman Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Disusun awal tuh. Kita tahunya Utsmaniyah ini susun. Abu Bakar yang pertama mengumpulkan saja dari tulang, dari daun, dari dadanya kaum muslimin orang-orang beriman supaya dibentuk jadi mushaf waktu itu pakai kulit uh, unta ada yang mengatakan kulit unta namanya kelopak kurma kulit unta dari kulit dan itu sampai generasi Khalifah Utsman bin Affan baru dibentuk Utsman Utsman bin Affan lima mushaf sebagai mushaf imamiyah ya, sampai sekarang ini adalah mushaf Utsman bin Affan dan itu ada proses yang sangat eh, panjang dan itu udah sunatullah Allah mengaturnya demikian dan Allah yang memelihara Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran. Dan akulah yang memelihara Al-Quran itu. Dipelihara dengan demikian. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab lain lain terputus berapa ratus tahun. Kemudian dikumpulkan lagi. Kan berarti kemungkinan ada bercampur-bercampur. Tapi Al-Quran bersambung. Bersambung. Yang hafal Al-Quran di abad sekarang, kori dunia itu punya sandarnya langsung nyambung sampai Abdullah bin Mas'ud sampai Ubay bin Ka'ab sampai Ali bin Abi Thalib sampai Maula Hudzaifah empat kuro sahabat empat ini yang disebutkan karena Rasul mengatakan eh, yang ingin belajar Al-Qur'an belajarlah kepada Umi Ibnu Ibnu eh, apa namanya eh, Abu Abad Abu Abu Abad itu ada Abu Abid yaitu Ibnu Mas'ud yang di antara seluruh sahabat itu enggak semuanya ahli maksudnya menguasai Al-Qur'an. Empat sahabat ini yang dapat rekomendasi dari Rasulullah. Yang langsung belajar dari murid Rasul karena sahabat lain ada yang sibuk kemudian akhirnya menanyakan kepada Ibnu Mas'ud, menanyakan kepada Ubay bin Ka'ab. Yang empat ini selalu melihat bagaimana wahyu turun, bagaimana wahyu disampaikan, bagaimana Zaid menulis, melihat gerakan mulut Rasulullah, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidaklah suatu wahyu yang turun Aku melihat bagaimana Rasulullah apa mengucapkannya langsung. Maka dia mengatakan sekitar 70% dari Al-Quran aku menghafal langsung dari Rasulullah Siapa aja? Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Maula Hudzaifah. Maula ini budaknya, Hudzaifah, Hudzaifah ibn Yamani. Hudzaifah seorang sahabat tapi maulanya ini yang sering uh, Al-Quran. Maula, itu yang sebutin namanya saya lupa, tapi sebutin Maula Hudzaifah. Salim namanya ya salim namanya nah ini Al-Quran jadi ini namanya dalil nakli ya ini pasti udah enggak eh, ini uh, Al-Quran mutawatir bukan lagi ribuan tapi miliar miliar setiap generasi miliar yang menukilnya terus menukilnya terus maka uh, apa ini udah seribu persen pasti kalau Allah tidak ada keraguan di dalamnya ya, dalil yang nakli kan Cari bahas yang ya, tentang dalil-dalil nakli. Nas yang menetapkan rubiah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang e, berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya. Ya. Bahasanya dia memiliki rububiyah terhadap makhluknya. Dari Al-Qur'an Al Karim surat Al-Fatih ayat 1 Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini kabar berita dari Allah. Kemudian dari uh, dalam surat yang lain sudah disebutkan kan yaitu surat Ad-Dukhan ayat 7. Kalau Allah taala ketika menjelaskan tentang rubiyah rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, gitu kan? Ini rububiyah Allah Subhanahu wa taala in kuntum in kuntum muqinin. Jika kamu adalah orang-orang yang yakin ya, meyakininya. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahin melainkan Dia yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan, yang mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak kalian yang terdahulu. Yang terdahulu itu Adam alaihissalam. Ya. Kemudian juga dalil yang kedua, dalil nakli yang kedua, berita, informasi dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dari para rasul Allah Subhanahu wa taala yang dimana mereka menginformasikan, memberitakan tentang rubiah Allah Subhanahu wa taala dan kesaksian mereka kepadanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi dimulai Nabi Adam alaihissalam dengan doanya yang terkenal doa beliau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin tatkala beliau eh, diturunkan ke dunia kemudian beliau menyesal dan ingin bertobat maka diberi petunjuk oleh Allah supaya mengucapkan doa ini Rabbana wahai Tuhan kami. Nah, ini berarti memberitakan Adam alaihissalam punya Rob, ya yang mengatur alam semesta, pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Maka Nabi Adam memberitakan Rob Robbana, ya Tuhan kami. Siapa Allah subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam dengan doanya, ya apa? Rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathaw wa najini wa ma ma'iyya minal mu'minin. asy 117 ya wahai Tuhanku semuanya kaumku ya apa mendustakan mendustakanku dan al ayah kan ya, ini intinya doa mereka dengan kata rob semuanya rob berarti mengenalkan adanya rubiah Allah Subhanahu wa taala nah, Ibrahim alaihissalam juga berdoa ya ketika apa berdoa untuk al, e, Mekah al Haram syarif yang mulia ketika belum ada apa-apa Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa belum ada apa-apa cuman tanah lapang belum dibangun Baitullah ketika mengantarkan Ismail alaihissalam anaknya yang mulia dengan istrinya Hajar alaihissalam ditinggalkan berdua di sana di gurun di lembah yang tandus tidak ada tanaman yang tumbuh kemudian kemudian ditinggalkan begitu saja Ibrahim alaihissalam meninggalkannya tidak menoleh sedikit pun kemudian Hajar alaihissalam mengatakan wahai Ibrahim Apakah engkau tinggalkan aku ini atas petunjuk Allah? Atas perintah Allah? Ibrahim tidak melihatnya tapi mengatakan iya ini atas perintah Allah. Jika itu adalah perintah Allah maka Allah akan menyanyiakan aku. Ya, subhanallah. Maka akhirnya menjadi syariat haji di Siti Hajar eh, Hajar alaihissalam ketika uh, mencari eh, zam-zam. Uh, Ditinggalkan berdua cuman dengan beberapa uh, apa makanan ya secukupnya kemudian air cuman berapa hari mungkin ketika itu kan sudah berapa hari habis makan minuman Ismail salam nangis kemudian ajar eh, naik ke sofa melihat ada air enggak wah oh, ada di sana tuh turun lagi sampai tujuh kali balikan akhirnya apa yang terjadi bayi Ismail salam di pas kakinya itu mengeluarkan air zam-zam apakah hasil hentakannya kaki Ismail ahli sejarah mengatakan demikian ternyata itu doaif, bukan hentakan Ismail alaihissalam bayi biasa bayinya bayi biasa ya tapi yaitu malaikat yang menggali dengan dalam riwayat dengan sayapnya dengan riwayat ada dengan lututnya Allah alam lutut malaikatnya intinya ada beberapa riwayat dengan sayapnya oleh Jibril alaihissalam yang menggali sumur jamzam itu pas di bawahnya Ismail pas di bawah Ismail ah, digali dengan sayapnya kemudian keluarlah air pas di kakinya Ismail alaihissalam maka ketika uh, Hajar Assalam sudah tujuh kali melihat air zam-zam, zam-zam. Ya, artinya uh, air ini apa air yang terkumpul arti itu yang dikumpulkan yaitu yang dikumpulkan akhirnya dia sambil menutup air itu mengatakan zam zam zam zam dari perkataan hajar maka tetelah air itu air zam zam dan menjadi sumur. Kalau seandainya tidak di kata Rasulullah apa dalam riwayat tidak di ini sama Hajar alaihissalam tidak ditutup itu maka itu akan melebar menjadi sebuah sungai. Nah, ditutup oleh Hajar maksudnya jadikan sumur. Jadi airnya mengumpul ke bawah. Ditutup sama dia di maksudnya di apa di beri parit, dibendung. Kalau dibiarkan terus akan memenuhi lembah menjadi sebuah sungai. Terus air itu. Dan itulah di antara mujizat Eh, doa Ibrahim alaihissalam dari doanya kan sudah meninggalkan itu itu luar biasa pak ya itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam itu 60 80 tahun baru punya anak Abahnya udah 8. ada belum udah belum ketika eh, meletakkan Ismail dan Hajar belum ada, ada. kabar belum dibangun kan nanti dibangun ketika Ismail remaja 15 tahunan di bawah 15 tahun kan? itu sebenarnya sudah ada kan? Sudah ada pondasinya tapi fondasinya terkubur, tapi kan? belum di terkubur. Kan? Ah, terkubur. Saya katakan belum menjadi bangunan, hmm. tapi sudah ada pondasinya. Maka uh, Ibrahim as itu hanya meninggikan bangunan ya rafa Ibrahim dalam surat uh, Al-Baqarah Nabi Ibrahim meninggikan waid apa namanya? pondasi Baitullah. Ah. Jadi sebelumnya sudah ada zaman para malaikat apa di zaman sebelum diturunkan Adam alaihissalam itu sebagai dalam riwayat uh, apa uh, para jin kayak tempat untuk tawafnya jin apa namanya di, di bumi kemudian ya, dari mulai Adam alaihissalam sudah ada namanya Ka'bah itu iya iya, iya, iya. Allah alam nah, ini kisahnya tentang Nabi Ibrahim sudah ada Nabi Ibrahim itu hanya meninggikan kuaid pak meninggikan kuaidnya karena karena Rasul mengatakan semua para nabi itu berhaji semua para nabi berarti semua para nabi dari Nabi Adam Nabi Nuh juga Nabi Rasul aku melihat Nuh alaihissalam berhaji kok Nabi Nabi Nuh sama Ibrahim Ah, ah, Nabi Nuh sebelum Ibrahim? Iya sebelum Ibrahim. Di mana? Ya di sini di Mekah kata Rasulullah. Di sini. Ya, Rasul aku melihat bagaimana bagaimana dipelihara oleh Allah, bagaimana haji, semua manasiknya sama. Nah, ya, tapi yang meninggikan bangunan Ka'bah adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi, kalau melihat sejarah Ka'bah, itu sebelum diturunkan Adam alaihissalam sudah ada. Nah, nah nanti eh, apa ketika diturunkan batu adalah zaman uh, Ibrahim alaihissalam batu Hajar Aswad ya kemudian dan itu batu batu pondasinya yang diriwayatkan dari batu surga ya pernah di zaman siapa supaya kekhalifahan siapa sampai kan ada pembongkaran terkena banjir begitu mau sampai pondasi begitu nyampe ke pondasinya ternyata batunya itu menyala kalau ditutup lagi pondasi di bawahnya itu menyala jadi bukan hanya Hajar Aswad loh pondasinya itu juga dalamnya itu batu dari surga sebagai pondasinya ya kalau uh, apa digali. Kemudian yang batu dari surga itu adalah tempat uh, injakannya Ibrahim alaihissalam. Itu juga berarti surga. Uh, rukun Yamani juga itu batu dari surga dan lain-lain. Kalau penelitian ilmiahnya karena dulu itu poros bumi Ya memang bukan dulu, memang sampai sekarang poros bumi. Enggak, enggak. Dulu bumi itu berputar porosnya itu adalah ini. Sekarang enggak, sekarang kutub kan. Hmm. Dulu katanya poros bumi itu itu. Wow, tapi bergeser karena nggak tahu. Eh, tapi sampai sekarang beberapa ya, ada penelitian dari ilmiah. Sampai ini. sekarang memang porosnya Ka'bah. Iya porosnya cuma kan kalau lihat dari bumi sekarang porosnya adalah kutub utara sama kutub selatan hmm. berputarnya begini kan. kalau dulu enggak, dulu eh, enggak ini penelitian ilmiah dari dari dari ya, Allah, Allah. Nah. Tapi yang jelas kita ya, ya, ya apa itu penelitian ya. Tapi hmm. yang jelas hmm. meyakini Ka'bah itu, itu memang kan, jadi Ka'bah itu ada pondasinya, pondasinya itu ada, ada zaman dari dulu. Hmm, dari surga. Hmm, Cuma kita nggak bisa lihat gitu ya. Iya, nggak bisa. Mau lihat juga gali aja coba keras gitu. Jadi Nurul Rahmani itu batu dari surga juga. Iya. Kan batu surga itu tempat titian Ibrahim. Saya jangan pikir cuma hajar aswad aja yang batu surga. Iya, itu tempat uh, apa? Uh, titian. Jaknya, eh, Ibrahim. itu juga. Kukunya Mani ya rukun yamani kemudian hajar aswad tapi kan apa yang disyariatkan oleh Rasul kita kan nggak jangan semuanya batu meskipun dari surga semua batu kata Umar bin Khattab jika ketika mencium hajar aswad jika seandainya aku tidak melihat Rasul SAW mencium engkau aku nggak mencium engkau karena engkau adalah batu tidak memberi modal tidak memberi manfaat kenapa harus hajar aswad yang dicium dan diusap hmm. karena kita melihat Rasul yang lainnya rukun yamani nggak boleh dicium diusap saja kalau bisa diusap nggak boleh isyarat nggak boleh kalau dekat diusap kalau jauh nggak isyarat berlalu kenapa sebegitu ya kita itibah meskipun dalam riwayat itu memang batu-batu di surga yang eh, tempat titian eh, Nabi Ibrahim alaihissalam ada buku khusus ya tentang eh, masalah itu nah, ini hanya untuk tambahan <laughs> kembali ke maudhu <laughs> nanti nggak nggak beres intinya ini doa doa Ibrahim alaihissalam mengenalkan dengan kata dengan uh, lafadznya Robbi ja'al hadal balada amina wajnubni wa anak budal asnam. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ah, baladul haram, negeri aman dan jauhkan aku dan keturunanku daripada menyembah berhala-berhala. Ini doanya Ibrahim alaihissalam tatkala meninggalkan uh, Ismail salam dan Hajar dia udah agak jauh sedikit kemudian mengangkat tangan ke kiblat dan dengan doa ini Robbi ya Allah jadikanlah negeri ini Ibrahim salam belum melihat ini jadi negeri ini hanya padang pasir tandus tapi sudah diberi wahyu suatu saat ini menjadi suatu negeri Baladil Haram dan mengatakan apa sini Hadal Balad nanti akan dibangun Baitullah di sana itu ya itu doanya Ibrahim salam yang malah dalam uh, doa yang lain Eh, berilah rezeki keturunanku apa buah-buahan ya, buah-buahan berarti Mekah nggak ada tumbuh buahan tapi sekarang melimpah dan zaman Rasul juga sudah melimpah buah-buahan adanya ruman yang Al-Quran sebutkan ruman di Mekah nggak ditanam ruman tapi disebutkan dan para sahabat Rasul memakan dengan ruman delima nggak ada delima di sana tapi di mana dari luar kan datang adanya barter itu kan perdagangan dari Islam Kuyaman, inab disebutkan inab anggur nggak di, ditanam di di Mekah tapi di Madinah sudah ditanam memang adanya anggur disebutkan ya nah, intinya ini doa Ibrahim alaihissalam ini panjang dibaca kisah Ibrahim alaihissalam dalam kisah al-anbiya ibnu Katsir panjang ya nah, intinya doa ini <clears throat> dengan rab, lafad Rob semuanya Nabi Yusuf alaihissalam juga Robbi qad atai ataitani minal mulk wa tani min ta'wil ahadith gitu kan Eh, kemudian doanya Musa alaihissalam Robi syrah sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli waj'ali waziran min ahli Robi wahai Tuhanku dan kenapa hikmahnya di sini Robi ini kan asalnya Pak ya Robi ya Robi kemudian dihilangkan ya-nya hal apa harfun nida adanya panggilan wahai Tuhanku kan ini kalau diterjemahkan Indonesia wahai Tuhanku kan doa memanggil Kenapa dihilangkan nidanya dan langsung aja Rabbi seolah-olah dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat sekali dengan hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini korib Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, katakan kepada mereka bahwasanya aku sangat dekat, sangat dekat. Maka dengan lafaz Robbi langsung Robbi Padahal ada ya-nya. Wahai kau kau pakai huruf ni, apa huruf nir apa uh, nida uh, panggilan itu jauh kan? Wah dihilangkan dan langsung rompi. Ini siapa yang menghilangkannya? Allah Subhanahu wa taala dan bisa tahu yaitu ahlu lugo melihat. Ini ada sesuatu yang karena ada ini ya mujizat Al-Qur'an, ada mukjizat segi bahasa. Sesuatu uh, ayat ya, cerita bisa langsung seret singkat Padahal ada sesuatu yang dihilangkan kalau dipecah dengan nahunya begitu. Tapi inilah Al-Quran mujizatnya. Dengan singkat tapi bisa dicerna, bisa langsung paham. Begitu, ini kalau melihat ilmu lugo e, tentang e, bagaimana i'rab ya, e, lugo bahasa Al-Quran ada khusus kan bukunya berjilid-jilid. Ya, intinya, kenapa doa-doa dalam Al-Quran dengan kata Rob, padahal artinya wahai Tuhanku, itu panggilan. Dihilangkan e, huruf ininya, apa nidanya panggilannya langsung rob seolah-olah dekat karena Allah sangat dekat dengan kita lebih dekat daripada ular ulat nadi kita lebih dekat sekali ya maka ud'uni astajib lakum berdoa kepadaku langsung sangat dekat mau berdoa dalam hati mau berdoa oh, bisik-bisikan mau berdoa dengan suara keras maka ketika Rasul SAW melihat para sahabatnya yang apa mengeraskan suara ketika berdoa Rasul mengatakan bahasanya Rob kalian dekat. Rob kalian dekat tidak usah meninggikan suara kalian. Ya, dan uh, apa bisa mendengar berbagai bahasa dan yang lain. Karena Allah al, apa, uh, apa sangat dekat dengan hamba-hambanya. Nah, kemudian doa para nabi semuanya begitu kan? Doanya Nabi Harun alaihissalam ya dengan apa? Doanya wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. E, dan sungguhnya Tuhan kalian adalah yang Maha Rahman Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenalkan Tuhan kalian adalah Rob, Tuhan kalian adalah Rob kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Kemudian doanya Zakaria alaihissalam, "Rabbi ini wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su gitu kan. Sesungguhnya tulangku telah uh, apa wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Dan kepala aku telah ditumbuhi uban putih Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada. Ini ketika memohon keturunan. Doanya rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkau adalah warisan yang paling baik. Terus ya sampai doanya uh, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam doanya dalam sebuah hadis La ilaha illallahu al-azimul halim gitu. Kan. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Nah ini doa ketika kita ditimpa kesulitan, ke kesempitan. Masalah apa dunia ya? Maka doanya ini. Doanya ya. Nah ini dalam doa ini eh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala dan uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahin kecuali Allah yang maha agung dan maha penyantun al-halim penyantun la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahin kecuali Allah Rabbul Arsyil Azim yang menguasai arsy yang agung yang menguasai arsy yang agung arsy tempat bersemayamnya, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahin, diibadahin kecuali Allah. Dialah Allah Rabbus samawati wa Rabbul ardi. Yang menguasai langit-langit, tujuh lapis langit, yang dan Rabb yang menguasai bumi. Rabbul Arsyil Rabbul Arsyil Karim yang menguasai arsy yang mulia. Arsy yang mulia. Nah, ini dalam doa ini intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenalkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala sekaligus uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz la ilaha illallah. Nah, intinya seluruh ya, mereka ya, seluruh para nabi dan rasul uh, ya utusan Allah Subhanahu wa taala ya, mereka apa seluruhnya mengakui eh, mengakui terhadap rubiah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya mengakui dan berdoa dengan menyebut rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rabbi Rabbi ya ini hikmahnya apa e, doanya mereka dengan kata Robbi untuk apa mengenalkan Rubiah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka adalah manusia yang paling sempurna pengetahuan tentang pengetahuan mengenai Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah mereka para nabi dan rasul adalah manusia yang paling cemerlang otak mereka. Ya, paling cerdas, paling cemerlang, paling benar perkataannya dan paling kenal ya paling kenal terhadap Allah Subhanahu wa taala, paling kenal terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala daripada manusia lainnya yang ada di permukaan bumi. Mereka lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih oh, cerdas cemerlang otaknya. Enggak mungkin mereka mengatakan sesuatu yang mereka enggak ketahui hakikatnya. Mereka lebih mengetahui. Mereka paling kenal terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rubiah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini intinya penetapan dalil rububiyah Allah Subhanahu wa taala intinya tidak ada keraguan sedikit pun dan tidak bisa dibantah sedikit pun tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah apa? keimanan, e, keyakinan bermiliar-miliar para ulama dan ahlul hikmah terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap e, ya apa mengimani meyakini Rubiah Allah Subhanahu wa taala terhadap eh, mereka dan terhadap segala sesuatu alam semesta. Kemudian juga pengakuan mereka, mereka mengakui terhadap Rubiah Allah Subhanahu wa taala, meyakininya para ulama, ya bermiliar-miliar jumlahnya. Uh, ya, mereka meyakini seyakin-yakinnya dengan keyakinan yang yang kuat ya. Kemudian yang keempat dalil nakli, ini ulama di sini kita nukil ya, yang paling terdepan ulama para sahabat. Sahabat yang jumlahnya 100 waktu ditinggal 120 eh, ribu lebih kan ketika Rasul Shallallahu Alaihi meninggal dunia kemudian setelahnya setelahnya itu para ulama para hukama halul hikmah juga dan yang keempat dalil nakli adalah keimanan adalah bermiliarnya apa jumlah orang yang tidak terhitung jumlahnya yaitu ahli apa cerdik cendikia ya, apa namanya orang yang pandai gitu kan ukala dari kalangan manusia wasolihin orang-orang yang solih mereka meyakini Rubiah Allah Subhanahu wa taala atas segala makhluknya. Ya, banyak orang soleh sebelum kita, Pak, ribuan. Orang soleh itu banyak sebelum kita. Coba dalam riwayat ilmu hadis Tiga zamannya ahlul hadis meriwayatkan hadis enggak di rumah gini, di lapangan luas disediakan oleh sultan, oleh khilafah di zaman keemasan Islam, Pak. Jadi jangan merasa ini bahwasanya oh, ahlul ilmu apa yang terlalu ilmu itu lebih zaman dulu lebih seperti kita pak kalau lihat di istiqlal gitu kan sangat banyak itu belum apa-apanya zaman dulu ketika di Baghdad di Basra orang untuk menuntut apa menuntut hadis ya mencari hadis seorang ulama dia duduk di tempat yang tinggi menyebutkan hadis Nabi yang hadir itu jutaan yang hadir jutaan ya uh, ya ada yang naik ke pohon saking udah luasnya padahal naik ke pohon sambil bawa tinta ada yang naik ke bangunan naik ke batu pingin supaya kedengaran dan itu sampai 17 kali diulang kan hadasana sana memberikan satu hadis nanti yang lebih dekat berteriak ada sana ada sana ya berteriak sampai 17 kali begitu dalam riwayat yang meriwayatkan tahunya di lapangan itu sangat banyak orang yang hadir padahal ulamanya cuma satu menyebutkan hadis dihormatinya ulama hadis pak dan semuanya tenang bawa tinta bawa kertas ya, untuk nulis semua bawa tinta asal yang berdiri katanya berdiri saking nggak ke bagian empat duduk dia berdiri sambil me, apa e, tintanya juga sampai uh, e, penanya sampai bukunya dicatat supaya nggak ke nggak kelewat ya kan semakin dekat dengan ulama hadis semakin syaratnya tinggi Oke, syaratnya tinggi. Begitu semuanya selesai, bubar, maka orang lewat ini coba ngitung. Ngitung apa ya, Pak? Ditinggalin tuh tempat tintanya dihitung. Kan tintanya habis mungkin disimpan, disimpan tempat duduknya itu dihitung terus. Ternyata dalam satu majelis itu ada 40 ribu tempat tinta. 40 <laughs> ribu, Pak. Maksudnya jutaan ini tempat lain juga gitu. Saya ini tempat itu satu tempat orang hadir nuntut hadis 40 ribu nggak lama mungkin mungkin nggak sampai dua jam tiga jam udah sampai juga syekhnya bacain hadis kan kemudian bubar semua bersambut iya maka orang solihin oh, Nggak nggak kedengeran gimana enggak ada speaker kan ada 17 kali ulangan makanya karena nggak ada speaker tujuh belas kali si syekhnya baca kan apalagi kalau udah agak oh, iya, sepuh iya. kan nanti yang deteknya dia berdiri berdiri diulang set kan kan tahu yang belakang nangkep kan semuanya berdiri lagi di, uh, yang belakang lagi terus belakang sampai yang terakhir 17 kali ulang. 17 sah berarti. Uh, iya. Pokoknya sampai enggak ke bagian tempat duduk. Gitu kan kalau sih enggak ke bagian tempat parkir gitu. <laughs> kan salah parkirnya mungkin unta apa segala di mana. Subhanallah, ini katakan miliaran kata saya. Di jam itu satu zaman saja Pak ribu belum lagi zaman berikutnya. Karena sudah 100 eh sudah 1400 1400 eh, iya, tahun. 1400 tahun sallallahu Alaihi Wasallam apa yang lalu zaman Imam Nabi apa uh, Imam Ahmad belum kesakitnya Imam apa Khuzaimah yang lainnya makanya uh, ketika meninggal dunia Imam Ahmad bin Hambal itu sampai dikatakan jutaan orang yang mengantar jenazahnya di Baghdad ketika Imam Bukhari saja ketika datang ke Baghdad itu orang ngumpul sampai ribuan puluhan ribu orang lihat ingin tahu Imam Bukhari padahal nggak ada media ya tapi bisa langsung terkenal. Maksudnya ya itu jadi lebih belum ada ini beritanya tapi langsung begitu ada Imam Bukhari katanya ke Baghdad semua ngumpul pengen tahu Imam Bukhari itu karena sampai nyampe dari uh, Bukhara kemudian dari Madinah nyampe beritanya ke Baghdad bisa nyampe kenapa orang haji kan ke Mekah Pak dan Imam Bukhari itu pertama kali dia waktu remaja kan belajar nih ke Mekah ke Madinah menyusun sebuah buku tentang tarikh Rasul di makam Nabi sambil melihat rembulan di sisi makam Rasul aku menyusun tarikh dengan sistem hadis ini yang pertama aku tulis kata Imam Bukhari mengumpulkan uh, tarikh sejarah dengan sistem hadis pertama dia waktu itu masih remaja tapi remaja juga udah tujuh puluh ribu hadis sampai gurunya <laughs> gurunya aja kalau ada yang membohori dia bingung bingung kan malu gitu gitu takut salah karena kalau salah sanadnya disalahin membohori salah itu sanadnya harusnya begini <laughs> jadi guru-gurunya semua mengakui apa, kecerdasan uh, itu intinya yang datang di zaman para ulama itu banyak kan di sini miliaran orang solehin nggak mungkin mereka sepakat sama satu hal yang itu adalah suatu yang yang salah berarti ini suatu ketetapan ya belum lagi yang men, yang uh, mencari Al-Qur'an apa namanya sanad Al-Qur'an ini sanad hadis belum yang lain ya. Intinya di sini sebutkan kan miliaran ya orang-orang uh, salih yang mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala ya mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala atas segala atas segenap makhluknya ya, di alam semesta ini. Intinya di sini ya ini dalil-dalil nakli tentang penetapan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, dalil-dalil akli sekarang akli ya. Eh, ya yang menetapkan rubiah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Di samping dalil nakli karena secara kaidah sudah dibahas ya, Jawa nas-nas ya yang sahih tentu Al-Qur'an paling sahih ya. dikatakan mutawatir juga Al-Qur'an itu kan ribuan yang meriwayatkan arti mutawatir itu dengan jumlah lebih daripada sepuluh ya kurang quran udah ribuan miliaran ya jadi dengan mutawatir hadis yang sahih juga ya, ya tentang berita apa, eh, berita tentang rubiah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya dalil akli dan dalil yang sahih tidak akan bertentangan dengan akli yang sahih yang sehat akan selaras akan selaras maka ini digunakan sekarang dalil akli jadi nggak akan ada pertentangan. Nakli sudah menetapkan. Nah, akal juga akan menetapkannya juga, akan serasi. Jadi nah, tatkala nanti ada dalil yang sudah sahih kok bertentangan dengan akal, berarti yang rancu, yang salah akalnya. Karena akal yang sehat akan serasi dengan dalil-dalil yang sahih, baik itu Al-Qur'an atau sunnah. Bisa jadi kalau misalkan kalau hadis bertentangan dengan dalil, lihat hadisnya. Kalau hadisnya doib, ya pasti doib itu ada pertentangan biasanya. Kalau sahih Eh, enggak ya yang, yang kalau benar eh, apa kalau eh, hadisnya sahih maka yang salah adalah akalnya akalnya salah pemikirannya intinya di sini dalil dalil akal di antara dalil-dalil akal eh, sehat yang logis tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu di antara yang pertama dalil akli yang pertama yang sehat dan logis tentunya sehat dan logis orangnya yang dalam eh, apa berpikir. Yang pertama, keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan segala sesuatu. Dalam menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai." Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dan akal itu akan membenarkannya. Akal akan membenarkannya ya. Nah, kemudian di sini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan segala sesuatu adalah merupakan hal yang sudah dimaklumi bersama, ya, diakui bersama eh, oleh segenap manusia, umat manusia bahwa penciptaan, bahwa penciptaan ya, menciptakan gitu, itu tidak ada yang mampu melakukannya dan tidak pernah diklaim tidak pernah diakui gitu oleh seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Gak ada dari dulu itu ngaku menciptakan ayam, menciptakan burung, menciptakan rumput, menciptakan uh, yang kecil aja misalnya kerikil, gak ada yang ngaku. Gak ada yang ngaku sepinter apapun orang, sehebat apapun gak ada yang ngaku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti masuk ke dalam akal. Akal mengakuinya. Gak ada pertentangan. Sekalipun sesuatu yang diciptakan itu sangat kecil sekali. Yang diciptakan sangat kecil sekali sini kan ya. Sangat asgor sekali ya, sangat kecil, nggak ada yang ngaku. Ya sohir wabailan yang, yang kecil dan ringan gitu. Ya, contohnya di sini seperti apa? Selembar rambut nah gitu. Selembar rambut, rambut kita ataupun bulu yang eh, bulu bulu yang ada pada hewan selembar eh, selembar selembar rambut di, di tubuh manusia atau uh, bulu yang di hewan bukan rambut kalau hewan tapi bulunya satu lembar bulu atau satu lembar uh, rambut atau bulu kecil pada sayap burung jangan bulu yang besarnya bulu yang kecil kecilnya tuh yang di badan di dalamnya karena ada bulu yang kecil bulu yang kasar burung itu jangan dulu yang besar nyiptakan yang besar yang kecil aja yang nempel kecil nggak ada yang bisa nggak ada manusia yang bisa sehebat pun apa profesornya gelarnya berapa sepuluh misalkan profesor-profesor <laughs> tapi nggak bisa nyiptakan rambut nyiptakan coba renungin wa fi anfusikum dalam diri kalian itu ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jangan jauh-jauh bulu aja ya satu lembar bulu uh, rambut nggak ada yang bisa menciptakan ya uh, bulu kecil pada sayap burung atau selembar daun pada ranting yang sangat kecil kan ini satu yang kecil yang ringan jangan daun yang besarnya apa daun yang ada ranting kecil yang kecil daunnya kecil mana ada yang ranting ini daunnya kecil coba ciptakan nggak ada semuanya nggak ada nggak ada yang bisa menciptakan apalagi menciptakan suatu benda yang utuh atau hidup atau planet yang besar maupun yang kecil nah, yang kecil-kecil itu nggak ada yang mengklaim nggak ada yang ngaku bisa menciptakan apalagi kalau yang utuh seperti manusia atau seperti burung aja lah atau seperti semut aja lah itu utuh semut kecil nggak ada yang bisa pak sepintar apa dari dulu nggak ada bisa menciptakan semut nggak ada lalat juga nggak ada apalagi planet yang sungguh besar segitu gedenya nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala yang telah e, menciptakan seluruhnya dari hal yang kecil sampai hal yang besar dan menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Keesaannya mutlak di dalam penciptaannya. Allahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanya hanyalah hak Allah ini hanya hak Allah nggak ada yang lain ya maha suci Allah Rob semesta alam nah, ini uh, dari Al-Qur'an yang uh, yang menunjukkan ya, supaya kita berpikir bahasanya yang menciptakan seluruhnya yang ada di langit di bumi hal yang kecil yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan yang memerintahkan hanya Allah Subhanahu wa taala nah jadi akal yang sehat akan menunjukkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau akal yang sehat akan menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Ya, dengan logis dengan akal yang sehat. Kalau akal itu digunakan untuk berpikir dan mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Sudah sehat akalnya dan digunakan untuk berpikir, tafakur dan tadabur ayat-ayat kauniyah Allah, jagat raya, ayat kauniyah. Ini kan yang masuk ke akal awalnya ayat kauniyah mengenal ayat kauniyah juga direnungi tafakur. Dalam Al-Qur'anul Karim kita diperintahkan untuk mentadaburi ayat supaya lebih meyakinkan dalam hati kita tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalam uh, surat uh, Al-Jathiyah ayat 3 sampai 5 di sini ya. Ini ada uh, apa namanya? perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita melihat apa melihat ciptaannya di jagat raya ini supaya lebih menjadi orang yang yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fis samawati wal ardi laayati lil mu'minin." Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tuh. Sesungguhnya pada langit dan bumi, seluruh isinya, bumi isinya, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma sifat Allah Subhanahu wa taala begitu ya untuk orang-orang yang beriman untuk orang li, li ayati lil mukminin orang yang beriman wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabatin ayatul liqaumi yuqinun dan pada penciptaan kamu penciptaan kamu dari bulu semuanya rambut gitu kan penciptaan kamu dan dan pada binatang-binatang yang melata yang berterbaran di muka bumi terdapat tanda-tanda ya apa ayatul liqaumi yuqinun terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini yakin orang beriman yakin yuqinu yakin yakinnya waqtila waqtila fil laili wan nahari wama anzalallahu minas sama'i mir rizqin fa ahya bihil ard ba'da mautiha wa tasrifir riyah wa tasrifir riyah ayatul liqaumi yaqilun dan pada pergantian malam dan siang ya, pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit ya, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya dan pada eh, perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Kaum yang berakal. Lihat eh, ayatnya yang pertama Pak, lil mu'minin li qaumi yuqinun, yang terakhir li qaumi yaqilun. Ini ada hikmah tingkatan ini dalam hidayah dalam mendapatkan hidayah. Lil mu'minin lil liqaumi yuqinun liqaumi yaqilun. Liqaumi yaqilun. Apa maksudnya di sini? Berkata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya, sama pengarang buku ini dalam Aisar At-Tafasir ya, tafsir. Maksudnya e, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ya. Maksudnya apa? ya di dalam eh, ayat-ayat eh, Allah dalam langit dan bumi maksudnya eh, Allah Subhanahu wa taala ya, yang menciptakan keduanya yang mengadakan keduanya menciptakan ya mengadakan ya ada, ada berwujud dan menciptakan apa-apa yang ada di, di dalamnya di dalam langit dan bumi dan juga menciptakan oh, keajaiban-keajaiban yang terdapat di di dua alam itu ya di, di bumi dan di langit sebuah keajaiban semuanya itu ayat ayat Allah Subhanahu wa taala semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai robnya Ya, dan maksudnya di sini kenapa e, sebagai ayat ya apa lil mukminin e, ya, petunjuk bagi eh, orang-orang beriman tidak menyebutkan yang kafirin. Kenapa? Karena orang-orang beriman mereka adalah orang yang mendengar mendengar hatinya. Nah, semua mendengar, maksudnya yasmauna, mendengar. Karena namanya orang mendengar ada tiga macam kata Ibnu Qayyim dalam masalah hidayah atau dalam ilmu. Pertama mendengar pendengaran yang eh, apa namanya? eh, mendengar yaitu yang menangkap suara. Semua orang mendengar menangkap suara. Yang kedua, mendengar mem, sudah menangkap memahami. Mendengar, memahami, paham. Ada orang yang mendengar tapi nggak paham. Baru tingkat satu Begitu dia mendengar, paham. Tingkat dua, mendengar, memahami. ayat ah, ketiga, mendengar, menangkap suara, memahami, dan dia apa? Mendengar, mentaati, tunduk, taslim. Ini tingkatan yang mendalam. Sudah dia mendengar, kemudian memahami, kemudian mentaati. Uh, wa ato'na, itu kan kaitannya mendengar kami taat langsung tunduk kepada uh, Allah Subhanahu wa taala. ada orang ya. yang dia paham tapi nggak tunduk, Pak, sebagai wawasan saja. Paham dia jilbab itu wajib. Tapi kok dia mengatakan nggak wajib, <laughs> berarti dia nggak idzan apa nggak eh, taah, nggak inqiyad kepada Allah. Berarti pendengarannya baru level kedua. Kalau sudah dia bisa taat, wah saya paham, syariat Allah begini harus sholat berjamaah harus zakat harus haji harus berwalidain Oh, di atas kebenaran, berarti dia tingkatan yang ketiga. Nah, orang beriman yasmauna tiga hal itu, menangkap suara, yang mendengar ayat-ayat Allah, kemudian memahaminya, kemudian taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yubsirun melihat mata hatinya, wa yuqilun dan berpikir dan berakal. Akal hidayah di sini. yes, eh, orang diberikan akal, orang kafir juga, tapi akal di sini akal hidayah sehingga dia bisa menerima eh, kebenaran ya dan di, e, orang beriman adalah yang sangat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah eh, kauniyah ini ya mengambil manfaat ya dengan menambah keimanannya e, sering orang kafir e, faqaduna mereka e, tidak mempunyai yang demikian tidak mendengar tidak melihat tidak berpikir sumum bukmun umyun fahum la yaqilun sumum apa sumum ya sumum hmm. bisu bukmun tuli umyun buta itu kan nggak lihat nggak dengar nggak layakilun mereka nggak berakal nggak seperti eh, apa kal an'am mereka seperti binatang ternak humbal adol bahkan mereka lebih sesat di binatang ternak binatang ternak kan ada akal juga ya? ada akal ya binatang ternak diberi akal tapi tidak diberi apa hati memang diberi akal tapi diberi hati ya. Uh, jadi intinya kenapa orang ayat-ayat eh, untuk orang beriman ya karena orang beriman ya, mereka melihat mereka mendengar mereka ber, berakal memahami gitu bertadabur apa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Falam takun ayat lahum li adam itiba uh, eh, orang-orang kafir tidak menjadikan ayat itu sebagai ayat-ayat Allah karena mereka tidak mengambil manfaat Eh, dari ayat tersebut untuk menambah atau untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini khususkan ayat untuk orang beriman karena mereka hidup, mereka mendengar, mereka melihat, mereka berpikir. Ya, fahum idan apabila mereka melihat uh, apa ayat-ayat Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, maka apa akan uh, bergetarlah hatinya, kemudian uh, tersingkap bagi mereka hakikat sebenarnya bahwasanya adanya yang Maha Pencipta di alam semesta ini ya yang dimana e, eh, pencipta itu adalah tidak lain adalah yang Maha Mampu Qadiran yang Maha mengetahui aliman yang Maha Mampu yang Maha Kuasa yang Maha mengetahui yang Maha bijaksana yang Maha perkasa ya, ya siapa yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang dimana juga mewajibkan sudah demikian mewajibkan dirinya untuk tidak beribadah kecuali pada Dia Allah Subhanahu wa taala dan peribadatan kepada selain Allah batilah batil. Nanti larinya kepada uluhiyah. Jadi orang sudah meyakini rububiyah, pasti konsekuensinya akan tunduk kepada uluhiyah. Kalau sudah meyakini rububiyah seyakin-yakinnya, maka akan tunduk kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. E, kenapa pada ayat yang berikutnya liqaumi yuqinun? Ya, terdapat tanda-tanda kekuasaan ya, e, ayat bagi hamba-hamba apa bagi kaum yang yang meyakininya. Ya, maksudnya yakinnya mereka meyakini eh, apa? Dikata orang meyakini ya. Mereka meyakini eh, tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan melihat eh, ayat-ayat eh, Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka eh, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana meyakini hakikat sesu, apa suatu hakikat yang yang yang nyata yang itu suatu yang suatu yang sudah tetap seperti satu ditambah satu dengan dua. Nah, orang yang yakin pak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, mereka seperti meyakini suatu hakikat yang nyata. Seperti ah, di sini katanya al wahid ma al wahid isnan, maksudnya satu ditambah satu pasti dua. Orang yakin satu tambah satu dua, yakin sekali. Nah mereka meyakini orang beriman meyakini Allah seperti itu. Enggak ada istilah mustahil satu tambah satu dua ya pasti satu tambah satu tambah dua kemudian mereka meyakini Allah subhanahu wa taala sebagaimana meyakini uh, lawan daripada putih adalah hitam itu kan hakikat sesuatu ya, putih lawannya hitam tidak ada yang lain ya kemudian meyakini bahwasanya adanya uh, anak kalau pingin anak maka diharuskan apa maksudnya adanya bapak maksudnya kalau orang pingin punya anak ya harus nikah ya perempuan pingin anak ya harus punya suami Ya, nggak mungkin ada anak tanpa ayah. Mungkin nggak? Mungkin pak? Mungkin. Cuman satu kejadiannya Isa alaihissalam. Nggak ada yang lain. Karena Allah menciptakan makhluk dalam empat hal. Satu tanpa ayah tanpa ibu. Adam Adam alaihissalam. Adam alaihissalam. Ada ayah tanpa ibu. Ada ayah tanpa ibu. Siapa? Ada ayah tanpa ibu ya seperti diibaratkan di, ayah Hawa alaihissalam dari Adam alaihissalam kan ibaratkan ayah itu bukan ayahnya ya, jadi tulang rusuk Adam tulang rusuk Adam diambil ciptakan Hawa maka dikatakan Hawa dari sini dari paru-paru sini Hawa tempatnya Hawa dikatakan Hawa ibunda kita uh, eh, teman uh, eh, istri itu wanita paling cantik sejagat yang belum ada wanita. <laughs> Seluruh kecantikan wanita itu sumbernya dari Hawa. Dan yang kedua Siti Sarah, Siti pakai Siti kayak Sunda aja. <laughs> Sarah Sarah alaihissalam, Sarah uh, istrinya Ibrahim alaihissalam. Itu setengah kecantikan dari Hawa. Maka waktu hmm. raja Mesir kan pingin Sarah waktu itu uh, pingin mengambil Sarah. Sudah diambil. Tapi begitu ngambil nggak bisa apa-apa. Iya. Wah ini kayaknya bukan manusia. Oh dibebaskan lagi, malah dikasihkan hajar. Iya pingin menguasainya kan Ibrahim asal bukan ya waktu itu bukan raja bukan apa datang ke Mesir langsung diambil sama raja lihat istrinya sangat cantik dan dari riwayat Ibrahim mengatakan dia ukti karena dia eh, ini bukan berbohong tapi ini toriyah ada bahasa Arab menyembunyikan Rasul pernah ditanya kamu mau kemana saya mau ke air eh kamu dari mana saya dari air maksudnya Rasul dari air ya dari sperma tapi orang itu maksud dari air di suatu lembah yang ada airnya uh, Ibrahim ditanya nih siapa? Ini Ukti ini saudaraku. Nah, kalau mengaku istrinya, nanti bisa langsung oh dinikahi sama raja itu gitu. Ya sempat dibawa kan dalam riwayatnya. Kemudian eh, nggak bisa apa-apa gitu karena ini bukan manusia <laughs> kayak dilepaskan lagi dikasih Hajar. Jadi kisahnya kenapa adanya Hajar eh, alaihissalam ya, istri yang kedua dari Ibrahim asalnya budaknya Sarah karena nggak melahirkan melahirkan anak udah 80 tahun salahnya dia udah mulai menua maka dire, direlakan Hajar dinikahkan waktu masih muda Hajar kepada uh, Ibrahim itu budaknya eh, hmm. Hajar Sarah Hajar orang itu Mesir. orang Mesir dan agak ke agak, bukan hitam sih agak kita hitam <laughs> maksudnya nggak hitam <laughs> <laughs> <laughs> ya agak kita manis lah gitulah iya, kalau bahasa Sunda itu hitamnya manis gitu ya enggak hitam kayak hitamnya <laughs> maaf aja yang di Afrika <laughs> ini bukan budak-budak Afrika gitu? ya enggak enggak semua budak Pak kan? budaknya Rasul iya, iya. Eh, Kidpi nah, Kidpi apa Kidpi apa bahasa eh, Maria kan eh, Rasul punya anak Ibrahim yang meninggal dari siapa dari Maria budak budak dari Afrika dan bilang apakah hitam enggak putih apa Afrika semua hitam, Afrika Selatan ada yang putih. <laughs> Intinya eh, itu memang uh, sebagian besar hitam, tapi ternyata ada yang putih. Ya, ya, ya Egypt juga putih. <laughs> Jadi intinya Siti Hajar dari budaknya Sarah sarah Sampai di mana ini maksudnya? Kok jadi ke ini? <laughs> Iya, kalau selalu baca ini nanti nanti ngantuk subhanallah jadi ke sana gitu ya uh, ya intinya masih memahami tentang yakin ah ya hakikat jadi kenapa di ayat yang setelahnya di sini ya liqaumi yuqinun untuk eh, ayat ayat-ayat untuk orang-orang yang meyakini ya karena uh, orang yang beriman yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sangat meyakini Rubiah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana meyakini hakikat sesuatu yang sudah ditetapkan seperti satu tambah satu sama dua yakin sekali nggak mungkin dikatakan tiga nggak mungkin atau meyakini lawannya hit, eh, putih adalah hitam kemudian meyakini eh, apa adanya anak yaitu eh, harus adanya bapak kecuali tadi ya, ya Allah menciptakan empat hal e, tidak ada nggak ada ayah eh nggak ada ibu nggak ada ayah ada alaihissalam nggak ada ibu Hawa alaihissalam nggak ada ayah Isa alaihissalam, ada ayah dan ibu kita semuanya. Kita semuanya eh, manusia diciptakan eh, tingkat yang keempat ada ayah dan ada ibu. Ya, kemudian ya, ya ashabu hadal hadal yakin, orang yang meyakini ya yakin-yakinnya maka melihat apa ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari mulai yang sempurna seperti manusia ya ataupun e, selainnya yaitu hayawan yang dilihat ya yang maksudnya sempurna e, bentuknya dan hidupnya ataupun sesuatu yang tersembunyi gitu kan e, apa namanya dari hewan-hewan yang kecil ini mereka akan melihat makhluk e, ciptaan itu akan e, meyakini atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala ya meyakini ilmu Allah Subhanahu wa taala apa kemuliaan Allah hikmah Allah Subhanahu wa taala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan melihat apa ciptaannya saja. Contohnya dari sini mencipta, eh, melihat eh, karena ayat ini berkaitan dengan setelahnya tentang eh, penciptaan janin dalam rahim. Ya. tingkat-tingkatannya sampai menjadi sempurna. Maka sangat meyakini bahwasanya kejadian itu nggak mungkin mustahil apa terjadi tiba-tiba, tapi ada yang mengatur, menciptakan dan mengatur terus sampai tahapan demi tahapan sampai sempurna. Jadi maka orang yang yakin itu tidak akan ragu-ragu bahwasanya di alam semesta ini adanya uh, al-Khaliq yaitu yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini disebutkan yakin uh, yakin la yakunu ila ba'da iman dan yakin tidak akan lahir kecuali setelah iman. Iman lebih umum daripada yakin, yakin lebih khusus daripada iman. Pak ya, kalau iman artinya percaya. Ketika sudah tingkatan kedua, maka yakin. Ya, jadi yakin tidak akan lahir kecuali setelah dia beriman. Fal iman yuthmir maka iman itu akan menghasilkan membuahkan al yakin. Orang sudah beriman akan melahirkan keyakinan. Ya, akan melahirkan keyakinan yang terus-menerus ya. Fal mukmin ya maka orang yang beriman ya akan melihat penciptaan e, langit dan bumi atau ya, ya yang ada di keduanya ya itu sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa atas uh, ilmu Allah Subhanahu wa taala atas kebijaks kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala maka ketika melihat itu akan terus keimanannya naik terus sampai martabat yakin martabat keyakinan kan iman itu yazid yazid bertambah bertambah yang namanya penambahan ini namanya yakin awalnya iman mus yakin yakin gitu kan fayarawna uh, maka dia melihat sesuatu yang ringan ya atau sesuatu yang uh, besar itu akan menambah uh, ke keimanannya sehingga menjadi apa tahapan uh, yakin yakin yakinnya Maka dengan kalau sudah yakin si yakin yakinnya akan membawa membawa apa membawa dirinya untuk tunduk kepada Allah, membawa hatinya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahapan yakinnya kenapa para nabi saking ibadahnya luar biasa para sahabat sampai mengobar, mengorbankan uh, eh, nyawanya hartanya karena sudah taraf yakin yang luar biasa tinggi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai membawanya kepada cinta kepada Allah taat totalitas, totalitas kepada Allah dan membawanya takarub kepada Allah Subhanahu wa taala ini tingkatan ketiga itu yakin wal aqlu kemudian uh, kenapa pada ayat yang terakhir tadi disebutkan eh, liqaumi yaqilun ya itu ayat atau tanda tanda Allah untuk orang-orang yang mau ber, berpikir. Ya, kenapa dikatakan akal pada tingkatan yang ketiga? Al-aqlu martabah asalisa. Al-akal itu tingkatan yang ketiga setelah iman wal yakin. Setelah iman wal yakin dalam masalah petunjuk. Ya, dalam masalah petunjuk. Jadi orang yang beriman, orang yang yakin, mereka yang berakal. Mereka yang berakal sebenarnya. Kalau yang beriman, udah meyakini yakinnya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah, asma sifat. Dialah orang ulul-ulul albab, orang-orang yang mau berpikir yang mau ya apa memfungsikan akalnya. Sedangkan orang-orang yang melihat tentang apa e, pergantian malam dan siang, turunnya hujan yang dia saksikan, kemudian uh, apa namanya hasil dari hujan itu menumbuh tumbuhan apa tumbuh-tumbuhan dan seluruh macam pepohonan atau uh, apa namanya tumbuh-tumbuhan buah-buahan uh, pertanian ya yang dia melihatnya pergantian siang dan malam turunnya hujan tapi tidak membawa kepada keimanan tidak menunjukkan kepada keimanan fahuwa ghairu akil maka orang itu tidak berakal tidak berakal akal akal hidayah layosi ya maka tidak sah katanya dinisbatkan al-uqala kepada orang-orang demikian, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengimani rubiah Allah, uluhiyah Allah, maka tidak sah dinisbatkan sebagai uqala, orang-orang ahli ahli pandai. Tidak sah kata Syekh. Karena yang namanya ahlu pandai itu adalah orang yang beriman, orang yang yakin dan orang yang beramal soleh. Jadi orang uh, yang berakal. Maka kenapa ya hikmah ayat yang terakhir supaya apa namanya e, orang memfungsikan ya akalnya untuk mentadaburi e, ayat Allah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi e, apa di bumi dan di langit semuanya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 20 wa fil ardi ayatul lil muqinin dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yang yakin. Sudah ada tanda kekuasaan Allah di bumi seluruhnya. Tadi mulai kerikil, mulai gunung, mulai air semuanya gitu. Wa fi anfusikum afalatub sirun dan juga pada diri dirimu sendiri ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari selembar rambut nggak ada yang bisa menciptakan subhanallah. Coba kita juga merenung kalau motong kuku. Kalau orang-orang beriman selalu tafakur, Pak. Apa yang dia lihat itu kembalikan kepada Allah. Itu sifatnya orang beriman melihat ketika di laut subhanallah air pasti ciduk kok asin siapa yang ngasih garam Allah subhanahu wa taala kita mau ngotong kuku kuku saya kok tiap Jumat nih kok panjang terus potong panjang kalau di, dari mana ini kuku <laughs> dari mana kuku datangnya ini kan kulit nih daging itu tulang apa dari mana subhanallah ini kekuasaan Allah nggak ada seorang profesor doktor ataupun nah, yang apa yang bisa menumbuhkan kuku nggak ada ya dia renungin Eh, tentang hal ini wafi anfusikum dalam diri kalian ada kekuasaan Allah maka sungguh orang yang mengingkari Tuhan sungguhnya mereka melempar akalnya sendiri menjadi orang bodoh maka nggak sah kata saya menisbatkan orang pandai kepada mereka yang mengingkari tentang esensi Tuhan maka orang bodoh sebodoh-bodohnya karena sebenarnya apa dia apa mengingkari akalnya sendiri mengingkari akarnya dia akalnya sendiri maka fitrahnya juga di dihilangkan padahal fitrah akan mengakui seluruh makhluk akan mengakui fitrah e, penciptaan e, apa yang memang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun dan juga pada dirimu sendiri maka apakah kamu tiada memperhatikan terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya di sini e, di sana juga kalau balikin e, apa namanya di dalam e, materi di sana buku ada dalil akli lagi di mana ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang penciptaannya mutlak ya e, milik Allah Subhanahu wa taala alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat as-saffat ayat 96 wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan ya, eh, apa yang kamu kerjakan semua Allah ciptakan Pak Bukan berarti Allah yang memaksa, bukan Jabariun, bukan. Ada ikhtiar kita itu, tapi Allah yang menciptakan kita. Kita bisa makan, kita bisa duduk, kita bisa nulis, kita bisa beramal soleh. Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan semesta kauniyah ini secara kauniyah. Allah yang menciptakan orang bermaksiat. Allah ciptakan, tapi pilihan hamba. Pilihan adalah hamba. Adanya kekufuran, adanya iblis, semua Allah yang menciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika apa? memuji ya zatnya yang mulia dalam menciptakan apa seluruh alam semesta alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan apa apa namanya kegelapan dan terang maksudnya adanya e, malam dan adanya siang kemudian dalam surat tadi surat al-an'am ayat ayat 1 kemudian dalam surat ar-rum ayat 27 kan wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu wa lahul a'la fis samawati wal ard 27. Kemudian uh, ya, kemudian apa? apalisat uh, ya, afalisat idza idza khaliqtum subhanahu wa ta'ala likulli syai'in hiya dalil wujuduhu wa rububiyatuhu. Bala, jika demikian tidak apa tidakkah apa keesaan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu sebagai bukti atas wujud dan eh, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bala tentu di sini ya. Ya Rabb eh, kami apa wa inna ya rabbina ala dzalika syahidin. Kami menjadi uh, saksi atas semua itu. Maksudnya jika demikian apa keesaan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu itu sebagai bukti. Allah esa dalam menciptakan segala sesuatu itu sebagai bukti atas wujud adanya wujud Allah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan katakan tentu itu sebagai bukti dan kami menjadi saksi atas segala apa semua itu. Saksi bahwasanya kita mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala memiliki rububiyah terhadap segala sesuatu. Nah, itu eh, apa dalil akli ya eh, pada poin yang pertama. Wallahu a'lam bishawab.